Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari Ahad menjelang siang ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan Allah Subhanahu wa taala perlu diketahui baik-baik al-aslu bin nahi bin nahi litahrim asal hukum larangan asalnya adalah merupakan keharaman jadi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an asal hukumnya adalah keharaman untuk dikerjakan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya Rasulullah saw eh, para ulama fikih menyebutkan bahwa larangan adalah atau sesuatu yang haram adalah apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang dengan tegas dan diancam pelakunya dengan siksa. Itu larangan. Sering kita mendengar ulama-ulama fikih berkata bahwa haram adalah sesuatu yang dikerjakan berdosa dan ditinggalkan berpahala. Ini sebenarnya bukan definisi, akan tetapi dia adalah nilai dari haram tersebut. Dan sedangkan definisinya adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelarangan yang tegas. Itu adalah definisi haram dan bernilai apabila ditinggalkan berpahala dan dikerjakan berdosa. Nah, di sini ingin saya tambahkan, sering sekali kaum muslim gara-gara definisi ini merasa biasa-biasa saja. Oh, haram itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah apabila ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa. Maka ingat, ini bukan hanya sampai di situ saja. Silahkan ditambahi karena dengan penambahan ini saya akan tambah meresap di dalam hati tentang larangan tersebut. Larangan adalah sesuatu eh apa? Tentang keharaman tersebut. Keharaman adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dengan tegas dan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang apabila ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa dan ini dia dan diancam siksa. Ketika kita mengangkat tema jangan sakiti orang tuamu maka ini adalah larangan. Larangan agar kita tidak menyakiti orang tua. Dan larangan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar tentang perintah untuk berbakti. Tapi jarang dipaham, dibahas tentang larangan untuk durhaka. Memang kebalikan dari perintah berbakti adalah larangan untuk durhaka. Maka berdasarkan apa yang sudah saya sebutkan tadi, larangan durhaka kepada Allah asal hukumnya adalah haram selama tidak ada dalil yang menurunkan dia dari keharaman menjadi makruh. Maka asal hukum larangan dari durhaka kepada Allah adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, pengertian haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dengan pelarangan yang tegas yang bernilai apabila ditinggalkan berpaham. Apabila larangan tersebut dikerjakan, maka berdosa dan ditambah ini dan diancam siksa. Maka ini nasihat kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dan seluruh kaum muslim agar benar-benar meresapi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan definisi tadi hal yang diharamkan oleh Allah adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dengan tegas dan apabila dikerjakan mendapat pahala ditinggalkan berdosa dan diancam siksa contoh misalkan Allah berfirman wala taqrabuz zina janganlah kalian mendekati perbuatan zina larangan atau perintah ini larangan. Maka kembali kepada yang saya sebutkan tadi, larangan asal hukumnya adalah haram. Pengertian haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dengan tegas. Dan apabila diker, ditinggalkan mendapat pahala, ditinggal dikerjakan mendapat dosa dan diancam siksa. Ini ini yang perlu ditambahi dalam persepsi kita, diancam siksa. Bukan sekedar itu saja, ya. Bukan sekedar ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa, enggak. Orang tidak akan takut nantinya dengan larangan-larangan Allah. Maka harus tanamkan ketika larangan tersebut apapun yang Allah larang dikerjakan maka diancam dosa berdosa dan diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam perihal tema kita ini durhaka kepada orang tua. Larangan Allah, maka asal hukumnya apa? Haram. Yang mana pengertian haram adalah larangan yang tegas dari Allah jika dikerjakan ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa dan diancam siksa. Nanti kita akan bahas apa ancaman-ancaman siksa bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Kemudian setelah kita pahami ini, bahwa tema kita ini adalah larangan dan asal hukum larangan adalah pengharaman dan pengharaman jika ditinggalkan berpahala jika dikerjakan mendapatkan di, uh, mendapatkan dosa dan diancam dengan siksa sudah kita pahami itu maka apa dalil yang menunjukkan bahwa durhaka kepada orang tua adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. dari yang pertama dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Salasatun qad harramallahu alaihi al-jannah." Tiga orang yang benar-benar telah Allah haramkan atasnya surga. Lihat bahasanya. Qad harramallahu alaihimul jannah Tiga orang yang benar-benar Allah telah haramkan. Artinya pasti. Artinya tidak mungkin tidak terjadi. Allah benar-benar haramkan atas tiga orang ini surga. Yang pertama, al-aqul walidain. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua adalah ad Seorang lelaki yang mempunyai yang tidak mempunyai rasa cemburu terhadap keluarganya. Dalam tambahan riwayat, alladhi yuqirru fi ahlihi al khubza Yang mana lelaki tersebut membiarkan keburukan ber, e, tersebar di tengah keluarganya, di tengah anak istrinya. Maka ini orang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dari surga. Yang ketiga al manna Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Bapak Ibu saudara-saudari, itu dalil pertama. Menunjukkan seperti yang saya sebutkan tadi bahwa durhaka kepada orang tua diharamkan. Jika dikerjakan berdosa dan diancam siksa, siksanya apa? Siksanya adalah diharamkan dari surga. Dan perlu diketahui, durhaka kepada orang tua dosa besar. Ini poin yang ketiga. Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Dari sisi mana? Lihat Allah Subhanahu wa Taala eh, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang durhaka diancam tidak masuk surga. Kalau tidak masuk surga pasti neraka. Ya. Kalau tidak masuk surga pasti neraka. Dan salah satu indikasi bahwasanya ini adalah dosa besar yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kullu dzambin khatamahu Allah binarin aw la'natin aw 'adzabin aw ghadab fahiya kabira setiap dosa yang diancam oleh Allah pelakunya dengan neraka dengan laknat, dengan siksa, dengan murka empat hal, maka dia adalah dosa besar. Tadi kita dapati bahwasanya Allah telah benar-benar mengharamkan surga bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan bahwasanya durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan apa? dengan neraka. Allah mengharamkan atasnya surga pasti masuk neraka. Nah ini, ini yang saya sebutkan tadi bahwasanya Bapak Ibu setiap pengharaman apabila dikerjakan maka pasti akan mendatangkan dosa dan diancam dengan siksa. Poin yang keempat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah baik-baik bahwa durhaka kepada orang tua adalah larangan Allah. Dan ingat baik-baik, setiap larangan apabila dikerjakan mendatangkan keburukan dunia akhirat. Ya, apapun larangan Allah mendatangkan keburukan dunia akhirat. Saya ambil contoh selain durhaka, contoh zina. Larangan Allah tidak larangan. Maka menurut kaidah tadi, setiap larangan Allah apabila dilanggar pasti mendatangkan keburukan dunia akhirat. Artinya, kalau orang berzina, kira-kira apa keburukan yang dia dapatkan di dunia sebelum akhirat? Hah, coba yang tahu. Yang tahu siapa? Keburukan dunia sebelum akhirat dia dapatkan bagi pelaku zina. Yang pertama, keturunannya terputus. Keturunannya apa? Terputus. Karena kalau seandainya seorang berzina, maka si perempuan tersebut berzina, maka dia akan melahirkan anak. Anak yang tidak punya bapak. Kalau seandainya wanita yang berzina tadi hamil, maka dia ketika itu melahirkan anak dan anak yang tidak punya bapak. Ini berarti terputus keturunannya. Ini satu. Yang kedua, orang yang berzina keburukannya di dunia adalah anak-anak hasil zina itu harus diakui oleh sang suami Misalkan ada suami istri, sang istri berzina dengan laki-laki lain. Kemudian sang istri berzina dengan laki-laki lain. Kemudian sang istri hamil. Maka karena sang istri ini masih punya suami yang sah, maka pada saat itu sang istri, eh, sang suami harus mengakui anak yang dalam perut si istri tersebut. Meskipun nantinya sang anak keluar wajahnya tidak seperti wajah bapaknya. Rambut tidak seperti rambut bapaknya. Rambut bapaknya lurus yang keluar keribu. Maka ini harus diakui oleh sang suami yang sah. Dan ini buruknya zina. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al waladu lil firash. Artinya anak dimiliki oleh yang memiliki ranjang. Yang memiliki ranjang yang sah adalah suami. Jadi sang suami harus mengakui anak zina ini. Meskipun itu bukan anaknya. Nanti keluar laki-laki, maka sang laki-laki ini mewarisi dari hartanya padahal bukan anaknya. Kalau keluar laki-laki, maka sang laki-laki ini berhak untuk bergaul, bermahram dengan anak-anak perempuannya, padahal bukan mahramnya. Ini buruknya zina. Belum lagi buruknya zina kita lihat dari sisi penyakit-penyakit yang ada timbul dari zina. Sampai sekarang tidak ada obatnya. Eh, penyakit eh, tidak ada obatnya. Nah, semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu bahwa setiap larangan Allah termasuk di dalamnya durhaka kepada orang tua pasti mendatangkan keburukan dunia sebelum akhirat. Apa di antaranya keburukan dunia sebelum akhirat bagi orang yang durhaka kepada orang tua? Maka perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dia akan mendapatkan kezaliman anak tersebut akan mendapatkan doa keburukan dari orang tua yang pernah ia zalimi. Dan doa orang tua yang pernah ia zalimi itu kabul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kabul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh cerita dan ini terdapat cerita ini terdapat pelajaran menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah yaitu cerita Jurej. Jurej di zaman Bani Israel ini adalah ahli ibadah. Tetapi ahli ibadah tidak cukup hanya dengan ibadah. Ibadah harus dibarengi dengan ilmu. Maka Jurech ini mempunyai kamar musola khusus yang di sana dia sholat, semua sholat, sholat dan sholat. Menghamba kepada Allah tapi dia masih punya ibu. Kemudian sang ibu memanggil, "Ya Jurayj, ta'al uridu." Wahai Jurayj, ke sini engkau, aku ingin engkau membantuku. Setiap kali dipanggil ibunya, Jurayj berkata di dalam dirinya, "Ya Allah, ibuku atau salatku?" Maka pelajaran menarik di sini yang kita bisa ambil Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian konsep beribadah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Apabila ada orang ahli sholat malam, tapi subuhnya terlambat, mendingan dosa sholat malam. Kenapa? Karena yang wajib lebih didahulukan dibandingkan yang sunnah. Dan ini terjadi kekeliruan yang banyak kadang-kadang ketika bulan Ramadan. Semangat tarawih, semangat dia mulai subuhnya terlambat. Ini nggak ada manfaatnya walaupun tarawihnya semalaman suntuk. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah berfirman dalam hadis Qudsi, "Wala yazalu abdi wama taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu 'alayhi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku sukai dibandingkan sesuatu yang telah aku wajibkan atasnya. Yang wajib dulu didahulukan dibandingkan yang sunnah. Lihat cerita Juraij. Beliau berkata, Wahai Allah, panggilan ibukukah yang aku penuhi atau kah yang aku kerjakan? maka akhirnya beliau tetap sholat, tetap sholat, tetap sholat. Sampai ibunya bosan dan akhirnya ibunya berdoa. Lihat, di sini kedurhakaan, ya, kedurhakaan apabila dia durhaka kepada orang tuanya maka akan mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Apa keburukannya? Orang tua yang dia durhakai akan dikabulkan doanya untuk anaknya doa keburukan orang tua tersebut. Apabila mungkin orang tua sudah kesal, maka tatkala anaknya durhaka, doa orang tua tersebut akan keburukan sang anak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Jurej yang setiap kali memanggil tidak digubris oleh Jurej, beliau botak. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, "Ya Ya Rabbi Allahumma La tumithu hatta yara wujuhal muhizat. Wahai Allah, janganlah engkau matikan Juraj sampai ia melihat wanita-wanita pekerja seks komersial. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ibunya Juraj berdoa seperti itu ini hadis riwayat Bukhari. Karena ibunya saja yang harus ditaati panggilannya tidak dia gubris maka ibunya marah jangan wafatkan anakku ini sampai dia melihat wajah-wajah pelacur wajah-wajah pekerja tek komersial dan benar terjadi kabul dan ini keburukan bagi orang yang durhaka kepada Allah kepada kedua orang tua kabul dikabulkan oleh Allah. Ceritanya bagaimana? Ceritanya orang-orang kampung membicarakan tentang kesolehan Jurej. ali ibadah, selalu sholat di musolanya, tidak pernah keluar. Maka seorang pekerja seks komersial mengatakan, Ana qadirun an ufattinahu. Aku mampu untuk menggoda Jurej. Datanglah perempuan tersebut mengetuk musolanya Jurej tempat sholatnya Jureis. Jureis sang ahli ibadah, beliau jangankan panggilan wanita pekerja sekomersial, ibunya saja tidak digubris sama dia. Bagaimana wanita yang seperti ini? Tidak akan pernah digubris oleh Jureis. Maka pada saat itu, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, Perhatikan baik-baik. Akhirnya pulanglah pekerja seks komersial tersebut. Tidak beberapa lama, tidak beberapa bulan, dia mengaku kepada orang kampung dia hamil akibat jurej. Padahal wanita tadi tidak masuk ke dalam kamarnya jurej. Dia mengaku hamil dengan akibat berhubungan dengan jurej. Wah, orang kampung langsung marah. Langsung merangsek ke musolanya Jurej. Ahli ibadah apaan? Ustadz apaan? Kiai apaan? Hendak dirumuhkan tempat sholatnya. Hendak dipukuli Jurej. Kata Jurej. Ya. Ketika sang perempuan tersebut sudah hamil, kemudian melahirkan anak, dia mengaku kepada orang kampung ini anak hasil Jurej. Ketika dirangsek oleh orang-orang kampung, maka Jurej kemudian mengatakan da'ni usul, biarkan aku sholat. Sholatlah Jurej dua rakaat. Kemudian setelah sholat dua rakaat, Jurej berkata kepada bayi yang masih di dalam buayan yang baru keluar, "Man abuka? Siapa bapakmu sebenarnya?" Maka sang bayi tersebut berbicara, "Bapakku adalah si penggembala kambing." Rupanya wanita pekerja komersial tadi akibat tidak masuk bisa tidak bisa masuk ke kamarnya jurais dia berzina dengan laki-laki lain dan hamil. Yang menjadi pelajaran di sini salah satu sifat atau buruknya orang yang durhaka kepada orang tua adalah doa orang tua yang buruk akan dikabulkan untuk anak-anak yang durhaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati Pak durhaka kepada kedua orang tua. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak heran setelah ini mendapati banyak sekali di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang berbakti kepada kedua orang tua, yaitu pada pada surat An-Nisa ayat 36. Surat yang menjelaskan atau ayat yang menjelaskan tentang bakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Lihat perhatikan ayat ini baik-baik. Ya. Sesudah kita mengenal bahwasanya durhaka kepada orang tua itu sangat tercela, maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Setelah ini akhirnya kita bisa memahami kenapa Allah sangat mementingkan dan mem memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Saya akan mengupas dari hadis dari ayat ini surah An-Nisa ayat 36 tentang keutamaan berbakti pada orang tua. Allah berfirman, "Wa'budullah, sembahlah Allah." Kemudian dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian setelah itu, "Wa bil walidaini ihsana." Lihat Ayat ini menunjukkan keutamaan bakti orang tua. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala menggandengkan bakti kepada orang tua digandengkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah kepada beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah Perintah yang sangat agung. Perintah yang paling utama bagi setiap muslim. Nah, ketika digandengkan dengan bakti kepada orang tua, menunjukkan bakti kepada orang tua pun perintah yang agung. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, bahkan di bahkan di urutan yang kedua, beribadahlah kepada Allah dan janganlah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Yang kedua, baktilah kepada orang tua. Ini keutamaan bakti kepada orang tua. Makanya sangat tercela orang yang menyakiti, yang durhaka kepada orang tuanya. Ini sisi pertama. Sisi yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bakti kepada kedua orang tua adalah sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu kalau kita perhatikan surat Luqman dari mulai ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada uh, tentang Luqman wa In qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim dan ingatlah dan ingatlah ketika al wa qala Luqman dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam rangka menasihati anaknya wahai anakku sayang janganlah engkau mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Luqman menasehati anaknya agar berbakti kepada kedua orang tua setelah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Lukman menasihati anaknya agar berbakti kepada orang tua setelah mena berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin." Kami wasiatkan kepada seorang manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Lihat, setelah perintah Allah, maka ada perintah untuk bakti kepada orang tua. Menunjukkan bahwasanya bakti orang tua sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Maka dari sinilah tercelaknya orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini sisi yang kedua. Atau dalil yang kedua yang menunjukkan agungnya berbakti kepada orang tua dan pada saat yang bersamaan tercelaknya orang yang durhaka kepada orang tua. Yang pertama tadi apa Pak? Kedudukan bakti kepada orang tua yaitu berbakti kepada orang tua perintahnya setelah perintah mentauhidkan Allah. Yang kedua, Berbakti kepada orang tua adalah wasiat yang kedua dari Lukman untuk anaknya. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad, Pak. Orang berjihad di medan pertempuran membawa senjata, meninggalkan keluarga, kemudian mempertaruhkan nyawa apabila dia mati di jalan Allah maka dia akan diampuni seluruh dosanya memberi syafaat kepada keluarganya mendapatkan bidadari-bidadari di surga mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam surga itu pahala dia tapi dengan bakti orang tua kalah dia dalilnya apa dan kenapa Kenapa berjihad di jalan Allah kalah dengan bakti orang tua? Sebelum kenapa kita sebutkan dulu dalilnya. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." pernah orang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata uh, uh, kemudian yastazinu fil jihad orang tersebut minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berjihad kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang tersebut ahayun walidah apakah Kedua orang tuamu masih hidup, wahai orang yang ingin berjihad bersamaku. Lihat, ya, berjihadnya bukan sembarang jihad. Jihad yang benar. Jihad yang bersama Rasulullah. Bukan seperti yang ngebom-ngebom, bukan. Jihad yang benar dan jihad yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Nabi Muhammad SAW masih bertanya, kedua orang tuamu masih hidup atau tidak? Orang tersebut menjawab, naam, iya. Iya wahai Rasulullah, keduanya masih hidup. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fabihima fajahid." Kalau begitu, terhadap kedua orang tuamu berjihadlah. Artinya uruslah kedua orang tuamu. Itu dikatakan jihad. Berarti kita ambil pelajaran di sini. Mengurus orang tua mengalahkan pahala jihad. Kenapa? Ini dijelaskan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa jihad kalah dengan bakti orang tua? Terutama yang sekarang masih punya orang tua. Jangan pernah remehkan Anda. Dan ingat, nanti dalam kajian ini saya akan sebutkan cara bakti orang tua. Kita tahu keutamaan berbakti, kita tahu kewajiban berbakti, ancaman dari berbakti, kita tahu. Tapi cara berbaktinya bagaimana ini yang akan kita kupas. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari perhatikan. Saya ingin menjawab dulu. Kenapa berbakti kepada orang tua lebih utama dibandingkan jihad berdasarkan hadis ini? Nah, Al-Hafidh Ibn Hajar, ulama Islam abad ke-7 hijriyah dari mazhab Syafi'i beliau mengatakan, "Ai, in kana laka abawan, fabaligh juhdaka fi birrihima." Maksud dari hadis tersebut adalah jika kamu memiliki dua orang tua, artinya bapak ibu, maka bersungguh-sungguhlah mengurus kedua orang tuamu. Wal ihsani ilaihima dan berbakti kepada kedua orang tuamu Kenapa demikian? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Fa inna dzalika yaqumu al jihad. Karena berbakti kepada kedua orang tua menggantikan kedudukan jihad. Dari sisi mana, Bang? Dari sisi kata beliau, kadang-kadang orang yang berbakti kepada orang tua lebih daripada orang yang berjihad. Orang berjihad mengangkat senjata, bawa bekal harta, kemudian mempertaruhkan nyawa. Itu berjihad. Sedangkan orang yang berbakti tidak. Bukan mengangkat senjata. Berkorban perasaan. Ya. Berkorban perasaan. Kadang-kadang lebih daripada hanya berkorban harta sang bapak, sang ibu mungkin hadiah, minta hadiah dari sang anak. Setelah dibelikan oleh sang anak hadiah, kata sang ibu, aku kata, saya tidak suka ini. Terutama bapak dan ibu yang sudah tua. Saya tidak suka ini. Padahal kita nyarinya sudah susah itu pun kita berhutang. Tatkala sudah ada di depan, kata sang bapak, sang ibu, saya tidak suka ini. Ini kadang-kadang lebih daripada hanya sekedar mengangkat senjata mempertaruhkan nyawa. Kadang bapak ibu saudara saudari, kita harus lebih memperhatikan perasaan orang tua. Dan memperhatikan perasaan orang tua agar tidak sedih akibat perbuatan dan ucapan kita ini lebih berat dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih berat dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita ingin beli makanan dari luar, ini makanan yang kita sukai, maka ketika Anda punya orang tua dan apalagi orang tua Anda sekarang hidup bersama Anda, karena mungkin sudah tua, rumahnya dijual, tidak punya pekerjaan, akhirnya mereka hidup bersama kita. Maka pada saat itu jangan seenaknya Anda beli makanan untuk diri Anda dan istri serta anak-anak Anda saja. Pikirkan orang tua. Anda sukanya gorengan. Jangan beli gorengan yang orang tua Anda tidak bisa memakannya karena giginya sudah ompong. Ini lebih dahsyat dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua kita ya, terutama sang bapak yang dulunya mungkin menafkahi kita, sekarang beliau sudah tidak bekerja lagi, mungkin beliau sudah tidak punya pekerjaan, tidak punya pemasukan lagi, maka salah satu cara Bapak Ibu saudara-saudari berbakti kepada kedua orang tua, terutama Bapak ini saya katakan, dalam masalah ini kadang sang anak harus bisa-bisa mengu, meng, e, mengungkapkan apa yang diinginkan oleh orang tua laki oleh bapak karena bapak dulunya menafkahi kita dia gengsi untuk minta kepada anaknya tapi kalau dikasih mau Nah, cara kita agar orang tua kita menyampaikan Perasaan dia, saya ingin ini, saya ingin ini. Itu seninya. Itu lebih dahsyat dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pak Mau baju kah? Bajunya sudah sudah robek-robek. Maka sang bapak tidak akan bicara, iya saya mau baju. Gengsi untuk orang tua lagi. Seni untuk bagaimana orang tua kita akhirnya apa yang dia inginkan kita tahu itu harus kita lakukan. Di situ letak bakti kepada orang tua. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari tidak sedikit kadang bagi anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya, dia mengalahkan kedudukan istri dan anak-anaknya demi mencapai ridho orang tuanya. Kadang Bapak Ibu saudara-saudari, hujan ditantang, panas ditantang hanya untuk mencarikan makanan yang diinginkan oleh sang ibu. Lebih sulit berbakti kepada kedua orang tua dibandingkan berjihad di jalan Allah. Membuat sang ibu senantiasa selalu merasa senang dengan kita itu sangat sulit. Apalagi kadang-kadang orang tua yang sudah tua. Mereka kadang-kadang seenaknya saja berbicara. Dinasehati jangan tidur di sini. Jangan makan ini. Malah mereka. Malah mereka. Menentang nasihat kita. Pada saat itu sang anak harus sabar di situ. Lapaknya kepada orang tua. Wallahi maka di anak yang ingin berbakti kepada orang tua dia harus mencari makanan yang disukai oleh orang tua. Kadang-kadang panas dia hadapi. Anak istrinya lagi sakit, dia tinggalkan untuk kebutuhan bapak ibunya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di letak kedudukan yang tinggi berbakti kepada kedua orang tua. Tapi Fafihima fajari Berjuanglah, berjihadlah dalam mengurus kedua orang tuamu. Apalagi kadang-kadang orang tua. Karena dia merasa orang tua. Dia selalu merendahkan anaknya. Dan ini kesalahan orang tua. Dia tidak mau menerima nasihat anaknya. Anaknya masih dianggap anak yang masih kecil, sekecil dia tatkala dia mendidiknya. Bapak ibu saudara saudari ada pemandangan menarik. Kadang seorang ibu lebih suka berbicara kepada anak yang kedua dibandingkan anak yang pertama. Kenapa? Karena ternyata anak yang pertama tidak bisa mengajak bicara ibunya. Mungkin anak yang pertama karena sekolahnya tinggi, kuliahnya tinggi, mendapatkan doktor, profesor, maka kalah berbicara dengan ibunya dengan bahasa-bahasa yang tinggi, ibunya nggak suka. Anak yang kedua disukai oleh ibunya. Kenapa? Karena ketika berbicara ngobrol dengan ibunya, membicarakan masak apa bu? Oh ini kalau ditambah ini enak bu, ini kalau begini enak. Ini bakti kepada orang tua. Membuat orang tua kita tetap senang Bapak Ibu saudara-saudari, jika Anda ingin berbakti kepada orang tua, lihat kadang-kadang orang tua kita tidak mau meminta. Tapi kita harus paham-paham isyarat. Paham-paham bahwa bahwasannya mereka sedang meminta. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan lagi keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling utama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah?" Ayyul amali afdal? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling utama? Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qultu zumba ayun. Lalu aku bertanya lagi, lalu apa yang lain wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini keutamaan dari bakti kepada orang tua. Yaitu dia adalah amalan yang paling utama dalam Islam. Makanya sangat tercela orang yang durhaka kepada orang tua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedudukan bakti orang tua yang lain yaitu bakti orang tua mendatangkan ridho Allah. Selama orang tua kita ridho, maka Allah pasti ridho kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ridho Rabbi fi ridho walid wa sukhtu Rabbi fi suktil walid. Artinya, keridoan Allah sesuai dengan keridoan orang tua kemurkaan Allah sesuai dengan kemurkaan orang tua. Lihat, Bapak Ibu saudara-saudari, jangan pernah Anda membuat orang tua Anda murka. Maka pasti Allah murka kepada Anda. Ya. Ini kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang lain. Kedudukan berbakti kepada kedua orang tua yang lain yaitu bakti kepada kedua orang tua akan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsati abwabil jannah." Fa in syi'ta fa'adh dhalika al-bab aw ihfazhu. Artinya, orang tua adalah pintu paling pertengahan dari pintu-pintu surga. Pintu surga ada delapan pintu yang paling pertengahan pintu birrul walidai. Kalau seandainya kamu ingin, maka silakan buang pintu tersebut atau kamu jaga pintu tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kunci sukses masuk surga adalah dengan bakti orang tua. Dan ini menunjukkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang kedudukan bakti kepada orang tua adalah juga dilihat dari bahwa orang yang durhaka kepada orang tua maka didoakan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa? Keburukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ya. orang yang durhaka kepada orang tua didoakan mendapatkan keburukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabul Apabila Rasulullah SAW berdoa mendapat seseorang mendapatkan keburukan, maka niscaya dia akan mendapatkan keburukan karena doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Rasulullah saw bersabda, rabi ma'af, rabi ma'af, rabi ma'af. Man adraka walidayhi indal kibar falam yabirrahuma au kilaihima falam walam yudkhilal jannah. Artinya sungguh merugi sungguh merugi sungguh merugi orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya ketika orang tuanya tua. Ingat Pak, Semakin tua orang tua tidak sama mengurus mereka dengan orang tua yang masih muda. Saya pernah dicurhati oleh seorang anak, Ustaz, bagaimana ya mengurus orang tua yang sudah tua? Itu tuh, bapak saya sekarang masuk rumah sakit, kakinya patah. Kenapa? Karena sudah diperingatkan, Pak, kalau tidur jangan naik ke atas tangga, tidurnya di kamar bawah saja. Ini si bapak tetap naik ke atas tangga. Dan dia tidak tidur di sana, dia cuma ngecek ini bersih atau tidak, ini kebiasaan. Maka saya katakan ya ahli. Allah sudah memberitahukan, Rasulullah SAW sudah memberitahukan. Berbakti kepada kedua orang tua tatkala mereka tua tidak sama dengan ketika mereka sudah mati muda. Lihat firman Allah. Allah berfirman, إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ketika Orang tuamu tinggal bersamamu dalam keadaan tua. Ya, kata-kata tinggal bersama dalam keadaan tua. Kenapa? Karena kalau sudah tua tidak punya pekerjaan, rumah dijual, perabotan dijual, perhiasan dijual. Akhirnya tinggal bersama anak-anaknya. Pada saat itu maka janganlah engkau mengatakan kepada orang tuamu perkataan ah. Ini menunjukkan semakin orang tua semakin tua, tidak sabar mengurus mereka ketika mereka masih muda. Maka harus sabar. Dikatakan, Pak, jangan makan durian. Nanti kolesterolnya naik. Eh malah lima dimakan. Ya, Pak, jangan makan es krim. Mungkin kan es krim itu enak, tidak pakai gigit-gigit langsung teguk selesai, manis. Tapi giliran makan es krim satu saja langsung naik darahnya kita yang repot. Maka pada saat itu harus sabar. Jangan mengatakan ah sebagaimana ketika mereka mengurus kita tatkala kecil tidak pernah mengatakan ah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membahas tentang bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Ini inti kajian. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Yang pertama, masukkan selalu ya sesudah kita pahami tentang larangan durhaka, haram diancam siksa, kemudian kedudukan bakti orang tua, sekarang kita ingin mengamalkan ini mengamalkan berbakti orang tua, tidak durhaka itu caranya bagaimana? Yang pertama, berbakti kepada orang tua adalah dengan selalu membuat orang tua kita gembira. Jangan pernah gara-gara ucapan atau kelakuan kita orang tua kita sedih. Ya. Bahkan walau hanya dengan cerita-cerita yang menakutkan. Saya pernah punya teman kawan saya sopir taksi. Beliau karena orang yang kerja di taksi hidupnya di jalan. Hampir setengah hidupnya di jalan. Otomatis di jalan sering melihat kecelakaan, sering melihat sesuatu eh, mobil terbalik dan semisal. Setiap kali pulang sang anak ini bercerita kepada ibunya, "Oh, bu, tadi saya lihat ya, kecelakaan mobilnya belah dua maka sang ibu sedih ini termasuk durhaka kepada orang tua membuat orang tua sedih lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu beliau bercerita Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'u 'ala al-hijrah wa taraka abawayhi yabkiyan. Pernah seseorang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam agar bisa berhijrah ke kota Madinah. Dan orang ini meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis kedua-duanya karena ditinggal oleh sang anak. Maka apa dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang tersebut? Irji ilaihima Pulang engkau kepada kedua orang tuamu. Adhikhuma kama abkaitahuma. Buat mereka tertawa gembira senang. Sebagaimana kamu telah membuat mereka sedih. Jangan pernah pak menyedihkan orang tua. Bahkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada perkataan yang menarik dari para ulama diantaranya termasuk daripada durhaka kepada orang tua dan ini menyedihkan hati orang tua yaitu perkataannya adalah dari Imara ibn Sa'id dia berkata qultu lil Hasan ila ma yantahi suku Imara bin Sa'id seorang tabi'i rahimahullah beliau berkata wahai Hasan al-Basri sekecil apakah durhaka kepada orang tua jadi perbuatan ini dianggap kecil tapi dia termasuk durhaka pada orang tua. Maka Al Hasan Al Basri menjawab yaitu antahrimahuma wa tahjurahuma wa tuhiddun ila wajhi walidayk ya amma kaifal bir lahuma artinya engkau melarang mereka berdua Engkau tidak mau berbicara dengan mereka berdua. Ini durhaka. Menyakiti hati orang tua. Bahkan sampai kata beliau, engkau menajamkan pandanganmu kepada orang tua. Orang tua ditajamkan pandangannya, ditunjuk-tunjuk itu durhaka. Orang tua kita mengangkat suara di hadapan beliau durhaka menyakiti perasaan mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tatkala kita ingin berbakti kepada orang tua, jangan pernah menyakiti mereka. Hendaknya membuat mereka senantiasa senang, gembira, ceria. Salah satu caranya adalah Mungkin orang tua kita pernah cerita. Cerita ini sebenarnya mereka ingin, cuma mereka tidak mau mem mem memberitahukannya kepada kita. Mereka bercerita, wah aku dahulu, saya dahulu ingin sekali cincin yang bentuknya seperti ini. Ya aku cari, cari itu. Itu bakti orang tua. Berusaha mencarinya. Walau kita sakit, walau kita berhutang. Karena dengan seperti itu, kita sudah berbakti, kita sudah menggembirakan mereka. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama untuk menggembirakan orang tua. Cara yang kedua misalkan untuk menggembirakan orang tua bahwasanya beliau kita beri hadiah dengan hadiah yang surprise. Hadiah yang beliau tidak mengira-ngira hadiah tersebut. Maka ini suatu bakti kepada orang tua, menyenangkan hati orang tua. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang ketiga. Sebelum eh, cara yang kedua, sebelum cara yang kedua saya ingin mengatakan ada tafsiran menarik tentang firman Allah Subhanahu wa taala yaitu wa qul lahumā qawlan karima dan janganlah eh, dan katakanlah untuk keduanya perkataan yang mulia apa maksud tafsiran dari perkataan yang mulia dan ini yang membuat hati orang tua kita senang tafsirannya dijelaskan penafsiran ini oleh Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Qawlul abdil muznib li sayyidil fadlil ghalim. Katakanlah perkataan yang baik kepada kedua orang tuamu, yaitu seperti perkataan seorang budak kepada majikannya yang pemarah. Budak yang mengaku salah di hadapan majikannya. Begitu semestinya orang, seorang anak berhadapan dengan orang tuanya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tafsiran dari para ulama di antaranya ma barra walidahu min sidda min saddi tarfi ilai. Kata Urwah ibnu Zubair rahimahullah seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan tidak berbakti kepada orang tua orang yang menajamkan pandangan kepada kedua orang tuanya. Ini durhaka. Ini menyakiti perasaan orang tua. Maka cara pertama agar bisa berbakti kepada orang tua, buat selalu senang hati orang tua. Jangan pernah sedih mereka. Misalkan Pak, ada orang tua minta sesuatu. Bulan, kita belum bayar ini adikmu belum membayar pendaftaran dan semisalnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, meskipun saat itu tidak kita mempunyai biayanya, katakan iya. Iya Bapak, iya Ibu. Insya Allah kita akan bayar. Demi mereka senang. Ada cerita menarik Pak. di Arab Saudi kejadian seorang anak dan ini masuk koran pada waktu itu nyata kejadiannya seorang anak di penjara gara-gara ingin berbakti kepada kedua orang tua kok bisa perhatikan baik-baik sang bapak punya hutang hutangnya bapak tersebut sekitar 630 ribu real. 630 ribu real kali 3000 rupiah sekitar miliaran maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kata sang anak bebaskan bapak saya dari penjara dan penjarakanlah saya. Saya yang menanggung seluruh hutang bapak saya. Dan bapaknya pun meninggal, anaknya pun akhirnya masuk ke dalam penjara. Ketika di pengadilan, sang hakim mengatakan, kamu punya berapa untuk bayar hutang bapakmu? Hutang bapakmu sebanyak 630 ribu rial Kata dia, saya cuma punya punya duit sepuluh ribu. Kata sang hakim, kamu jangan main-main. Hutang bapakku enam ratus dua puluh ribu real. Kalau kamu bayar, maka berarti sisa enam ratus dua puluh ribu real. Maka apa yang terjadi? Biarkan saya bekerja hari ini. Kata hakim, silahkan kamu bekerja. Saya beri waktu kamu tiga bulan untuk bekerja agar bisa melunasi hutang bapak-bapakmu, hutang bapakmu. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sang anak tersebut pun terperanjat, "Wahai hakim, saya mendapatkan sepuluh ribu itu bekerja selama sepuluh tahun. Bagaimana saya dapat 620 ribu dengan dua tiga bulan akhirnya kata sang sahabat bekerja itu urusan bekerjalah dia diceritakan dalam bekerja tersebut dia tidak lepas dari istilah. selama tiga bulan dia bekerja sambil terus beristighfar dia dapat dua puluh ribu luar biasanya yang tadi dapat sepuluh ribu real dalam 10 tahun. Du, tiga bulan dapat 20 ribu. Ini pelajaran menarik. Jangan lupa untuk banyak-banyak beristighfar. Kemudian, ketika di pengadilan terlalu sang hakim mengatakan, kamu dapat berapa? Cuma dapat 20 ribu ribu. Kamu jangan main-main. Bapakmu berarti masih hutang 600 ribu real. Maka sang anak mengatakan, Penjara kan saya. Saya berani menembus hutang bapak saya dengan penjara asalkan ruh bapak saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, gara-gara mati orang tua, dia masuk penjara. Demi untuk menggembirakan orang tua. penjarakan saya. Maka berita itu pun terdengar oleh saudagar-saudagar kaya di Arab Saudi. Dan subhanallah, begitulah janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Falaq: Wa man اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ wa وَيَرْزُقْهُ مِنْ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar puncak dan memberikan rezeki yang dia tidak dapat angka. Berita tersebut terkenal di Arab Saudi. Para saudagar Arab Saudi berbondong-bondong untuk menolong anak tersebut agar keluar dari penjara gara-gara ingin berbakti kepada kedua orang tua sama hakim mengatakan, wahai ulat, ini ada cek 600 ribu dari orang-orang muslimin untuk engkau agar hutang orang tua lunas. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Di sini kadang-kadang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tapi imam jadi dalam berbakti kepada kedua orang tuamu berjihadlah. Berjihad berbakti kepada orang tua lebih bisa mengalahkan berjihad dengan mengangkat senjatanya Allah Subhanahu wa taala. Senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menyebutkan lihat baik-baik kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua kepada kita. Apa maksudnya? Anda ingin bakti kepada orang tua, tidak ingin durhaka kepada orang tua, maka sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, Ibu, Jazakillahu khairan yang telah sampai mengandung saya. Ibu, terima kasih banyak yang telah menyusui saya. Ibu, terima kasih banyak yang telah sama membiayai saya, menyekolahkan saya. Sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Itu akan membuat mereka senang. Bapak, terima kasih Pak. Yang telah mengajarkan sifat jujur. Sifat disiplin. Sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Pak, terima kasih banyak telah menyekolahkan saya ke pesantren. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Atas apa yang Bapak pernah berbuat untuk saya. Sebutkan itu jangan malu di hadapan orang tua. Sebagian anak mengakui kebaikan orang tua sangat malu. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah cerita Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ketika Abu Hurairah pulang ke rumah ibunya, beliau mengucapkan salam, "Assalamu alayki ya ummah." Semoga keselamatan atas engkau wahai ibuku. Kemudian sang ibu menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan semoga keselamatan atas engkau wahai anakku Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Sang Abu Hurairah mengatakan, Rahimakillah, kama rabbaitani tadi, Wahai ibu, semoga Allah merahmati engkau. Sebagaimana engkau telah mengurusku tatkala kecil. Tidak bosan-bosan tak tatkala kecil. Menggendongku. Kadang-kadang Kasur yang paling empuk bagi seorang anak adalah pangkuan ibunya dibandingkan kasur itu sendiri. Jazakillah khairan. Kadang-kadang si ibu cerita bahwa saja engkau wahai bulan anakku tatkala kecil setiap malam engkau sulit tidur meletakkanmu di atas kasur seperti meletakkan emas saking sulitnya tidur sedikit saja salah langsung bangun dan teriak abis habisan sebutkan itu sebutkan itu di hadapan ibu kita jazakillah khairan ibu yang telah sama menggendongku, meletakkan tuh sampai tidur bahkan kadang-kadang tidak malam semalam, tidak tidur semalaman. Sebutkan jasa-jasa mereka, sebutkan. Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Lihat jawaban sang ibu terkata kala mendapatkan perkataan itu dari sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu sang anak maka ibunya menjawab ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barratani kabir wahai anakku sayang semoga engkau mendapatkan pahala yang berlipat lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah meridai engkau. Ya. Nikmat apa yang lebih besar dibandingkan ini? Orang tua kita mendoakan kita agar mendapatkan ridha Allah. Tidak wallahi. Wallahi semua kekayaan kalah dengan doa ini. Kemudian perkataan yang sangat luar biasa dari sang ibu. Kama tadi kebiasa Bagaimana engkau telah berbakti kepadaku ketika engkau besar menunjukkan cara berbakti kepada kedua orang tua adalah sebutkan sebutkan jasa-jasa mereka. Sebutkan jasa-jasa mereka di hadapan mereka agar mereka senang, agar mereka mendoakan kebaikan untuk kita, agar mereka merasa kita berbakti kepada mereka. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga, agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua yaitu dengan memperbanyak istighfar untuk orang tua kita. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dalam surat Ibrahim ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Perhatikan baik-baik. Beristighfar untuk orang tua itu mencontoh nabi-nabi yang terbaik. Garis bawah itu baik-baik. Kalau perlu itu sebarkan di tengah kaum muslim. Beristighfar untuk orang tua mencontoh nabi-nabi terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ibrahim. Di dalam surat Ibrahim ayat 41. Beliau beristighfar untuk orang tua. Lihat Nabi Nuh. Di dalam surat Nuh. Beliau beristighfar untuk orang tua. Saya sebutkan dulu. Doanya Nabi Ibrahim. Istighfarnya Nabi Ibrahim kepada Allah untuk orang tuanya. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul Wahai Rob kami, ampuni aku dan kedua orang tuaku dan seluruh orang beriman pada hari dibangkitkannya hisab. Doanya Nabi Ibrahim. Kalau kita ingin lihat doanya Nabi Nuh alaihissalam di dalam surat Nuh disebutkan tentang doanya Nabi Nuh meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Rabbana gfirli wali walidayya Bentar ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا Wahai rohku ampuni aku dan kedua orang tuaku dan bagi siapa saja yang masuk ke dalam rumahku dari orang yang beriman, laki-laki atau perempuan, dan janganlah tambahkan kepada orang-orang syirik, orang-orang yang zalim melainkan kesusahan. Surat Nuh ayat 28. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Bukankah beliau pernah meminta kepada Allah agar bisa menziarahi kuburan ibunya. Kemudian bukankah Rasulullah SAW pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memintakan ampun untuk ibunya? Ini menunjukkan bahwasanya beristighfar untuk orang tua adalah kebiasaan nabi-nabi terbaik. Maka contohlah hal itu. Beristighfar untuk orang tua kebiasaan nabi-nabi terbaik. Perhatikan Baik-baik hadis berikut Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, riwayat Imam Ahmad Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengangkat derajat untuk hamba-hamba yang saleh di dalam surga. Jadi Maksud hadis ini adalah orang tersebut masuk surga dan setiap kali diangkat di dalam surga. Tingkatannya terus naik, tingkatannya terus naik. Sampai hamba ini bingung. Fayaqulu ya Rabbi anna li Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan ini? Maka orang tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bistighfari wala dikalak. Artinya dengan istighfar anakmu untukmu. Maka Bapak Ibu, ajarkan anak-anak kita semenjak dini. Setelah kita mengamalkannya, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Surat Ibrahim ayat 41. Setelah kita mengamalkannya, ajarkan anak-anak kita semenjak dini pandai-pandai beristighfar untuk kita, untuk orang tuanya, dan itu adalah orang tua yang sukses. Sedikit menyimpang tentang pendidikan anak. anda orang tua yang sukses adalah dari semenjak dini orang tua mampu mengajarkan kepada anaknya bahwa Allah adalah yang paling pantas untuk disembah oleh anaknya. Itu orang tua sukses. Ya, ajarkan semenjak dini kepada anak-anak kita perkara tauhid. Dan itu wasiat pertama Luqman kepada anaknya. Lihat surat Luqman ayat 13 tadi. Wa in qala Luqman li banihi wa huwa ya'imuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan Luqman menasihatinya Nasihat pertama kali Luqman adalah masalah tauhid. Wahai anakku jangan engkau mensyirikkan Allah sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Maka Bapak Ibu, bukan yang pertama kali malah kita ajarkan ya potong bebek angsa. Kemudian nyanyian-nyanyian, goyang-goyang. Ini para Ini parah para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan pertama kali perkara tauhid, yang kedua pintar-pintar Ajarkan orang tua agar anaknya senantiasa mahir untuk beristighfar untuk orang tuanya. Rabbana wali wali jaya wali mu'minina yawma yakulul hisab. Atau boleh dibaca dengan doa yang sering dibaca dan diajarkan oleh kau oleh para guru yaitu Rabbil fir Rabbil firli wa wali warhamhuma kama rabbayani saghira. Boleh Ajarkan itu kepada anak-anak kita agar mereka mahir, pandai untuk mendoakan istighfar kepada Allah untuk orang tuanya. Saya sedikit-sedikit di sini ingin menyinggung tentang masalah istighfar. Agar istighfar kita benar-benar meresap di dalam hati, maka kita harus pahami apa itu istighfar. Ketika seorang mengucapkan astagfirullah, atau tadi ketika seorang anak berdoa kepada Allah, Rabbana ghfirli wali liwalidayya. Apa maknanya? Ketahuilah baik-baik, makna istighfar ada tiga. Yang pertama yaitu istighfar diambil dari asal kata milfar yang artinya penutup kepala. Maka berarti apabila ada orang beristighfar kepada Allah atau ada anak beristighfar untuk orang tuanya, berarti dia minta kepada Allah agar ditutup dosa-dosanya, aib-aib dosanya. Ini kan indah dari seorang anak untuk orang tuanya ketika dia mengatakan firli wali wali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Allah, ampuni kedua orang tuaku. Berikan maghfirah untuk kedua orang tuaku. Maksud maghfirah di sini adalah perhatikan baik-baik yaitu kita memohon kepada Allah agar orang tua kita ditutup aibnya sama ketika kita pun beristighfar untuk diri kita. Kita kira ketika kita mengucapkan astaghfirullah yang diterjemahkan dalam bahasa ini biasanya saya memohon ampun kepada Allah. Maka maksudnya salah satu dari makna istighfar adalah saya memohon kepada Allah agar menutupi dosa-dosa. Pak, Bu, kalau seandainya dosa kita diketahui oleh Allah, niscaya mungkin Bapak Ibu tidak akan pernah duduk di hadapan saya. Ya, saya kan bisa saja berpura-pura di hadapan Bapak Ibu sekalian. Menjadi orang soleh. Siapa yang kenal? Siapa yang tahu? Saya tak kalah sendirian lagi ngapain? Tidak ada yang tahu. Itu maksud daripada kita beristighfar. Agar meminta kepada Allah agar Allah menutupi apa? Aib dosa kita. Nah, maka Kapan kita beristighfar baik untuk diri kita ataupun untuk orang tua kita? Maka resapkan makna itu yang pertama ke dalam diri kita. Agar istighfar kita tambah meresap, tambah khusyuk, tambah benar-benar istighfar. Makna yang kedua, istighfar berarti meminta kepada Allah agar dosa dihapuskan sehapus-hapusnya. Dalilnya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-taibu minazambi kama la zambalahu." Orang yang bertobat dari sebuah dosa maka dia seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Ini makna istighfar yang kedua. Makna istighfar uh, dalil yang lain dari makna istighfar yang kedua apa makna yang kedua tadi? Menghapuskan dosa sehapus-hapusnya tidak tersisa. Lihat surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Lihat di situ yaghfiruz dzunuba. Az-dzunub di situ adalah jamak daripada dzanbun. Artinya mengampuni seluruh dosa ditambah lagi dengan jami'an seluruhnya tanpa tersisa. Ini yang disebut makna istighfar kedua, yaitu memohon kepada Allah agar apa? dihapuskan dosa sehapus-hapus. Makna istighfar yang ketiga, agar kita semakin yakin dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika kita mengucapkan astaghfirullah Ketika kita berdoa kepada Allah untuk orang tua kita, Rabbana gfirli wali walidayya wali mu'minina yawma yaqumul hisab, maka letakkan di dalam hati bahwasanya istighfar artinya meminta kepada Allah agar dosa digantikan dengan kebaikan. Dosa digantikan dengan apa? Dengan kebaikan. Dalilnya apa? Surat Al-Furqan ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan." اللَّهُ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang digantikan dosanya dengan kebaikan. Kemudian Allah di akhir ayat mengatakan dan Allah Maha Ghafur yaitu Maha pengganti dosa dengan kebaikan. Ini makna istighfar yang keberapa? Ketiga. Apa itu? Digantikan dosa dengan Ini yang bisa saya sampaikan. Begitulah cara berbakti kepada orang tua dan janganlah pernah kita menyakiti orang tua kita. Bagi siapa saja yang orang tuanya masih hidup maka itu adalah pintu Anda masuk surga. Urus baik-baik kalau seandainya Anda bekerja di luar kota, kata orang tua, nak pulang, pulang Pak. Ya, kalah. Kalah bakti orang tua dibandingkan nikmat-nikmat eh, kalah nikmat-nikmat dunia dibandingkan bakti orang tua. Meskipun mungkin kita di luar kota, kita orang saudagar kaya, kita adalah orang yang sukses dianggap sebagian orang, tetapi ternyata kita tidak bakti pada orang tua sebelum menikah pulang masa. Dan ingat, ketika Anda tidak bakti pada orang tua, anak Anda pun akan mencontoh. Ada perkataan para ulama, kama tadinu tudan. Sebagaimana yang kamu perbuat, seperti itulah yang akan diperbuat kepadamu. Pernah suatu ketika Sa'id Ibnu Musayyib rahimahullah melihat seseorang memukuli bapaknya. Jadi bapaknya dipukuli sama dia. Sa'id bin Musaib mengatakan ingin mencegah anak tersebut. Jangan kamu pukuli. Ini bapakmu. Sang bapak mengatakan biarkan dia memukuli saya. Sungguh saya pernah memukuli bapak saya di tempat ini. Ketika kita tidak bakti orang tua, Jangan pernah berharap Anda, anak-anak Anda bakti kepada Anda. Kama tadimu sudah. Sebagaimana yang Anda perbuat, seperti itu yang diperbuat kepada Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ambil pertanyaan Bagaimana cara menasehati orang tua yang masih berbuat maksiat? Ini nanti jawaban ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang sama mungkin di dalam pertanyaan-pertanyaan. ini. Saya tidak tahu pertanyaannya, akan tetapi jawaban ini akan mewakili seluruh pertanyaan yang semisal. Orang tua masih maksiat, orang tua masih meninggalkan sholat, orang tua masih merokok, orang tua masih apa? masih uh, main zina, masih berjudi, masih melakukan kesyirikan. Ini semuanya sama. Orang tua masih ninggalin sholat. Semuanya sama. Maka jawabannya yang pertama. Kedepankan selalu firman Allah. Wa kullahuma qawlan karim. Katakan untuk keduanya perkataan yang baik. Meskipun dalam rangka kita menasehatinya. Dan ingat Pak, yang namanya berdakwah terutama kepada kedua orang tua itu adalah harus diingat ini. Kita tugas kita cuma menyampaikan hidayah di tangan siapa? Jadi jujur Pak ya. Dahulu orang tua saya berkeyakinan dengan keyakinan wahdatul wujud yang kalau beliau minum din, ini yang minum bukan ibumu, tapi dia. manunggalin kau lo gusti. Yang artinya semua alam semesta adalah Allah. Yang mana orang-orang mengatakan ana a'buduhu wa huwa ya'buduni. Fa anna yukallam. Aku menyembah dia, dia menyembah aku Ya. Ini sesat. Dan ini semua kesyirikan. Maka itu yang diderita dahulu. Karena ikut, sering ikut pengajian-pengajian yang tidak benar. Bagaimana caranya Pak? Cuma kita, saya waktu itu lagi di Madinah. Kan? Cuma setiap Jumat saya cuma bisa menelpon sama berdoa kepada Allah. yang di tangan Allah. Tatkala Allah membukakan hati maka subhanallah Sangat mudah. Walau hanya satu patah kata kita ucapkan akan diterima. Tapi kala belum dibukakan hati oleh Allah, maka apapun yang kita akan lakukan belum akan bermanfaat. Maka saya katakan, tetaplah berkata dengan perkataan yang baik karena tujuan kita menyampaikan bukan tujuan kita hasil. Karena hasil di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika orang tua masih mengerjakan maksiat, maka berdoalah kepada Allah. Jangan pernah remehkan doa. Pak. Saya akan menyebutkan sesuatu yang mustahil akibat doa menjadi mungkin. Ya, dari bawah itu baik-baik. Sesuatu mustahil akibat doa menjadi mungkin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Nabi Zakaria. Beliau disebutkan dalam Al-Qur'an anna yakunu li waladun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqir. Wahai Allah, bagaimana aku bisa punya anak? Aku sudah sangat tua dan istriku akhir menebus. Dalam riwayat yang lain, mandu tidak bisa mengakhirkan lagi. Maka ketika beliau berdoa, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul walidin. Wahai Rabbku, Janganlah engkau aku jadikan sendirian dan engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris. Fastajibnalah wa lahu Kami kabulkan bagi Nabi Zakaria doanya dan kami perbaiki keadaan istrinya. Akhirnya istrinya bisa hamil dan melahirkan Yahya. Dengan doa sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Yang kedua, dengan doa sesuatu yang mustahil bisa menjadi mungkin cerita Nabi Yunus. Wanada fil zulumat. Nabi Yunus di dalam kegelapan, kegelapan, kegelapan. Kegelapan perut ikan paus. Kegelapan gelap gulita malam. Kegelapan dasar laut. Tetapi beliau berdoa kepada Allah. Sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanak. Inni kutu minal zalimi. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali engkau Maha suci engkau ya Allah sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kemudian Nabi Yunus dia mustahil ya akan selamat. Dan beliau berbicara tidak bisa dibicara ikan nggak bisa dibicara. Eh ikan belok kanan ya ikan ada daratan nggak bisa. Mustahil. Tapi dengan doa menjadi mungkin. Makanya Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kalau seandainya Nabi Yunus alaihissalam tidak ber, bertasbih mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kunta minadh zalimin, maka beliau akan lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ayat berapa itu? Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Surah As-Saffat ayat 144. Sungguh Nabi Yunus akan berdiam di dalam perut ikan paus tersebut sampai hari dibangkitkannya manusia. Artinya sesuatu yang mustahil bisa keluar dari perut ikan paus kecuali dengan doa. Cerita yang ketiga, sesuatu yang mustahil bisa menjadi mungkin dengan doa adalah tiga orang yang terperosok ke dalam goa ditutup mulut gua tersebut dengan batu mustahil bisa keluar. Akibat mereka berdoa, maka mereka akhirnya bisa keluar dari Allah dari gua tersebut dari dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari bagi yang ingin mendakwahi orang tua yang masih maksiat, yang masih meninggalkan sholat, yang terutama, terutama yang masih mengerjakan kesyirikan, maka perbanyak doa dan berkatalah dengan perkataan yang santun. Dan jangan memponis, Pak. Saya menurut ustadz saya, Bapak ini sudah kafir, Pak. Wah, ini ditendang sama Bapaknya. Baik pelajaran eh, apa pertanyaan yang kedua Allah alam apakah bapak tiri sederajat dengan bapak kandung dalam cara menghormatinya berbakti dan mendoakan kepadanya maka jawabannya dia bapak dan dia mahram akan tetapi tidak sama dengan bapak kandung dia bapak dan mahram untuk anak tiri perempuannya ya kalau seandainya bapak tiri ini mempunyai anak tiri perempuan maka dia mahram karena mahram perempuan itu dilihat dari Eh, dilihat dari pertalian darah ada tujuh mahram perempuan. Ini ingat ibu-ibu yang di belakang, mahram perempuan. Yang boleh Anda berdua-duaan dengannya, berjabat tangan dengannya, kemudian Anda bepergian dengannya. Yang akibat pertalian darah ada tujuh orang. Yang pertama bapak, terus kakek, terus ke atas. Kakek, habis itu buyut, terus ke atas. Yang kedua anak laki-laki terus ke bawah cucu, terus ke bawah lagi, titik terus ke bawah. Ini yang kedua. Yang ketiga, paman. Paman, baik paman itu saudaranya bapak. Yang keempat, paman juga. Baik paman itu saudaranya ibu. Paham ya? Paman ada saudaranya bapak, ada saudaranya ibu. Ini mahram bagi perempuan. Yang kelima, saudara laki-laki baik sekandung, sebapak atau seibu. Yang kelima, yang keenam, mahram bagi perempuan adalah yaitu keponakan laki-laki si perempuan tersebut. Keponakan laki-laki berasal dari anak saudara laki-lakinya. Si perempuan punya saudara laki-laki, kemudian saudara laki-laki ini punya anak. Ini keponakan bagi si perempuan, maka ini mahram. Kemudian keponakan laki-laki yang ketujuh. Keponakan laki-laki dari saud anak dari saudarinya. Perempuan punya saudari, saudari ini punya anak laki-laki. Maka anak laki-lakinya adalah keponakan untuk si perempuan ini. Ini tujuh orang dan akibat pertalian darah. Di sana ada mahrum bagi perempuan akibat perkawinan. Yaitu yang pertama mengantu laki-laki, maka ini mahram bagi mertuanya. Yang kedua, mertua laki-laki, maka ini mahram bagi menantu perempuannya. Yang ketiga, yaitu bapak tiri. Maka ini mahram bagi anak tiri perempuannya. Yang keempat yaitu anak tiri laki-laki. Maka ini mahram bagi ibu tirinya. Anak tiri laki-laki. Misalkan seorang perempuan eh, seorang eh, perempuan menikah dengan duren, duda keren punya anak. Ya. Duren, duda keren bawa anak lagi-lagi. Maka tatkala terjadi pernikahan, pergaulan, maka anak laki-laki ini bagaikan mahram eh, adalah mahram bagi si ibu tirinya ini. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu berarti berapa? empat. Pertalian darah tujuh karena perkawinan empat berarti berapa? Sebelas. Tambah yang terakhir suami itu mahrum bagi si perempuan. Berarti dua belas bagi perempuan. Ya, ini ditanya tentang bapak tiri saya jadi ingat tentang mahram mahroman. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, langsung saja. Iya, langsung memang kapan? pertanyaan, orang-orang Bali ini. Afan, saya punya usaha pabrik roti, punya banyak karyawan, dan salah satu dari mereka ada saudara, dan ada adik kandung juga. Sebagian ada yang tinggal di rumah saya. Hanya masalahnya selama ini istri selalu merasa tidak cocok dengan saudara dan adik saya. Selalu ada saja masalah kecil yang jadi besar dan jadi bahan pertengkaran di antara kami. Selanjutnya istri juga setiap dengar saya terima atau telepon orang tua selalu berburuk sangka, marah, tersinggung, dan sering melecehkan serta menghina orang tua saya. Karena dulunya orang tua banyak hutang dan sering merepotkan kami. Padahal saya sudah berusaha baik kepada mertua, saya dengan seadil-adilnya. Dan hubungan saya dengan mertua baik sekali, tidak pernah ada masalah. Bagaimana menurut Ustadz dan tuntunan Islam yang lurus dan benar dan benar apa yang harus saya bersikap? Oh, pertanyaannya paling terakhir. Setelah ringkasan cerita. Pertanyaan yang panjang sekali. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan. Saya nasihatkan yang pertama kepada suami. Bahwa permasalahan seperti ini sering sekali terjadi sang istri cemburu dengan suami akibat sang suami berbakti kepada kedua orang tua. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ya. Eh, bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada saat itu nasihatilah sang istri dengan baik. Dan jangan sampai terlantarkan istri kita. Nasihatilah dengan baik tetap berbakti kepada orang tua, tapi jangan sampai terlantarkan istri kita dan anak-anak kita. Ini satu untuk nasihat kepada suami. Adapun nasihat kepada istri, maka saya katakan, dukunglah suami kita untuk berbakti kepada orang tua. Karena ketika Anda mendukung suami Anda berbakti kepada orang tuanya, maka berarti Anda telah mencontohkan kepada anak-anak Anda agar nantinya berbakti kepada Anda. Ya. Permasalahan seperti ini sering sekali. Kecemburuan sosial antara istri dengan mertua, istri dengan ibu kita. Maka di sini harus sang suami harus pintar-pintar memposisikan diri. Jangan sering-sering menyalahkan orang tua, jangan juga menelantarkan anak dan istri. Jadi harus balance dia. Tidak bisa kita jelaskan bahwasanya harus begini, harus begini tidak, tetapi lihat maslahat yang ada. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana hukuman orang yang telah berzina dan tidak sampai hamil kemudian menikah? Dan bagaimana kalau sudah bertobat? Dan apakah mendapatkan adab dunia padahal sudah bertobat? Dan apa saja yang harus dilakukan untuk bertobat? Maka jawabannya, kalau orang ini berzina, maka dia harus bertobat kepada Allah. Dan apabila tobatnya benar, yang pertama ikhlas, yang kedua menyesal, beristighfar atas perbuatannya. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan tersebut tidak mengulangi sama sekali. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi sama sekali perbuatan tersebut. Maka itu taubat dan nasuha. Jadi orang yang telah berzina, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun permasalahan dia sudah menikah, maka kalau seandainya belum hamil dia sudah menikah, ini masih selamat. Tapi kalau seandainya tatkala dia berzina, Eh, laki-laki perempuan berzina, kemudian sang perempuan hamil, maka sebenarnya sang perempuan tersebut harus melahirkan, baru bisa dinikahi. Itu hukumnya. Karena dalam hadis dua di Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu tak hamil." Seorang wanita hamil tidak boleh dinikahi. Ya, maka harus dipisah. Nah, apabila belum terjadi itu solusinya. Apabila terjadi accident before marriage, hamil duluan sebelum menikah, maka lahirkan dulu, baru nanti menikah. Ya, itu satu. Kalau seandainya sudah terjadi, belum tahu sebelumnya, mereka berzina, kemudian hamil, kemudian tatkala hamil dinikahi, sekarang sudah punya anak banyak, maka saya sarankan, kalau seandainya tidak menyusahkan, ya, maka dipisah dulu baru setelah itu dinikah dengan cara yang benar. Dengan cara ada dua mempelai, ada wali perempuan, ada dua saksi. Meskipun tidak harus ke KUA tidak perlu. Yang penting dinikahkan secara resmi dulu. Secara sah sesuai agama Islam. Karena tadi dinikahi dengan cara ketika dia masih hamil, maka pernikahannya itu tidak tidak kalau pernikahannya tidak sah berarti hubungannya selama ini ditakutkan adalah perbuatan ini Allah alam. Dan tidak perlu dengan uh, apa dengan dengan acara-acara walimah yang begitu besar tidak perlu. Cukup di rumah ada mempelai, ada uh, wali, ada saksi selesai Insya Allah taala. Lalu status anaknya bagaimana? Ini status anaknya. Dan ini buruknya zina, Pak. Yang saya katakan tadi di awal status anaknya kalau orang berzina kemudian dia melahirkan kemudian dinikahi oleh yang menzinahinya maka ini anak tetap dinasabkan dibintikan kepada ibunya tidak kepada bapaknya ya jadi nanti yang menjadi walinya kalau anaknya perempuan yang menjadi walinya siapa wali hakim bukan si bapak ini karena ini bapak bukan bapak syar'i untuk sang anak. Nah, itu buruknya zina, Pak. Maka saya nasihatkan, terutama kepada anak-anak kita. Kenalkan dari semenjak dini, nah ini haram, nah. Ini aurat, nah. Ini tidak boleh bergaul dengan laki-laki, nah. Biar kita dianggap orang tua yang protektif. Daripada kita nanti tidak bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita bersulit-sulit di dunia dibandingkan kita sulit di akhirat. Biar anak kita memarahi kita. Itu untuk kebaikan dia. Ajarkan semenjak dini. Nah, berdua-duaan dibonceng laki-laki tidak boleh. Haram, Nah, Aurat, nah, tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslimah setelah agamanya dibandingkan kesuciannya. Garis bawah itu baik-baik. Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslimah setelah agamanya dibandingkan kesuciannya. Kalau sudah kesuciannya terenggut, selesai perempuan tersebut. Tidak ada harganya lagi. Lagi, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua dorong anak-anaknya. Ini kadang-kadang sebagian orang tua ketika malam minggu tidak diapelin oleh laki-laki orang tua mengatakan, nah sabar ya nak, mungkin minggu depan ada nak. Subhanallah ya Bapak Ibu Saudara Saudari Sebelum menikah saya bisa membantu orang tua dalam hal ekonomi atau uang. Setelah menikah dan punya anak saya juga kesulitan ekonomi. Bagaimana solusinya untuk bakti kepada orang tua? Maka jawabannya, bakti kepada orang tua bukan hanya memberikan uang. Bakti orang tua membuat dia senang, dan pertanyaan seperti ini, maka hilangkan merasa sulit, tetap sisihkan untuk orang tua. Insya Allah berkah. Karena Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in yukhlifu." Apa saja yang kalian nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Pertanyaan seperti ini kadang-kadang ada bisikan-bisikan dari syaitan. Seperti yang saya sebutkan di di Masjid Baitul Ma'mur tadi. Ya, Orang kadang-kadang ingin bantu orang tuanya mikir dulu, nanti besok ini makan apa, nanti kalau dikasih orang tua ini nanti bagaimana. Bismillah, nih saya kasih. Masalah besok besok, besok mungkin nggak sampai besok mungkin mati aja. Ada orang seorang dokter mengatakan kepada pasiennya, kata e, si dokter besok kita operasi ya pak jam 5 sore. Ternyata nggak sampai besok dokternya yang mati. Siapa yang tahu ya? Dan itu sebenarnya harta kita hakiki. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, mohon maaf jangan tersinggung yang bertanya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah bisikan-bisikan was-was dari syaitan. Seperti misalkan Ustaz, saya ingin berumroh, tapi e, ada kendala karena saya ingin bikin rumah mana yang lebih didahulukan. Ya akhi dua-duanya, bikin rumah umroh juga. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya adalah was-was dari siapa? Dari syaitan. Wallahu alam. E, istri saya cemburuan pada siapapun. HP menjadi bahan pertengkaran. Bagaimana solusi antara mertua dan menantu yang cemburuan? Maka cemburu itu adalah iman. Ya. Ada cerita menarik riwayat Bukhari Sa'ad ibn Ubadah rahimah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lau ra'aitu lihat laki-laki ini, nih laki-laki, ya. Lau ra'aitu rajulan ma'am ra'ati la darabtu bisayfi ghayra musbih." Kalau seandainya aku melihat seorang wanita, seorang laki-laki bersama bersama istriku, aku akan tebas leher lelaki tersebut dengan pedang yang bukan tajamnya. Ada pedang, ada yang tajam, ada yang tumpulnya. Dia tebas dengan yang tumpulnya. Sakitan mana, Pak? Hah? Sudah pernah kan? Kalau Pak Farid lebih sakit yang tumpul, saya bilang sudah pernah kan? ya, jelas lebih sakit yang tumpul. Maka para sahabat mengabarkan perkataan tersebut kepada Rasulullah Kemudian Rasul SAW menanggapi, ajabun min ghairati sa'ad. Apakah kalian heran, takjub dengan rasa cemburunya Sa'ad? Wallahu inni la aghyaru min Sa'ad. Minhu. Sungguh aku lebih cemburu dibandingkan Sa'ad. Dan wallahu aghyaru minni. Allah lebih cemburu dibandingkan aku. Min azli dalika harrama haram bawahi. fawahish Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zina. Gara-gara Allah cemburu ketika hambanya berzina tidak meletakkan kemaluannya pada hal yang yang disyariatkan, yang dihalalkan. Maka ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Jadi cemburu itu adalah iman. Tetapi yang tidak iman cemburu terlalu berlebih tidak boleh ya terlalu berlebih-lebihan maka jawaban saya solusi antara mertua dan menantu yang cemburuan adalah seperti tadi yaitu jangan tetap berbakti kepada orang tua dan jangan melantarkan anak dan istri kita wallahu a'lam Tolong dibawakan kisah seorang pemuda menurut saya sangat penting untuk para orang tua dan anak-anak. Seorang pemuda apa ini? Siapa yang nanya? Ah. Oh, yang itu. Ya, uh, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Kisah ini terlalu panjang sebenarnya. Yang intinya yang ingin saya yang ingin saya sampaikan adalah beliau mendengar kisah saya dan maksud dari kisah tersebut adalah bagaimanapun orang yang durhaka akan mendapatkan keburukan dunia akhirat. Salah satu keburukan dunia yang dia dapatkan adalah doa orang tua tersebut mustajab. Doa orang tua yang merasa terzalimi, merasa didurhakai mustajab, maka hati-hati ya wallahu alam adapun ceritanya maka terlalu panjang ini banyak sekali kemudian pertanyaan selanjutnya saya ini anak hasil zina wajibkah saya berbakti kepada bapak biologi saya atau saya hanya wajib berbakti kepada ibu saya karena dalam hukum negara orang tua saya resmi menikah maka jawabannya seperti yang saya katakan tadi kalau seandainya orang tuanya menikah saat ya dia sudah dilahirkan, kemudian baru dinikahi oleh laki-laki ini yang menjadi bapak biologisnya tetapi bukan bapak syar'inya, maka saya nasihatkan, tetaplah berbuat baik dan berbakti kepada bapak biologis tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah antum. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah ibadah antum. Karena Iya betul, dia bapak bukan bapak syar'i. Dia hanya bapak sekedar biologis. Itu pun Pak, kalau sang ibu tidak menerima laki-laki lain sebelumnya. Paham maksud saya? Karena kadang-kadang orang berzina ketagihan. Itu pun sang perempuan ini tidak menerima laki-laki lain kecuali yang menjadi suaminya sekarang. Ya, maka jawabannya baktilah kepada kepada bapak meskipun dia hanya sebagai biologis mudah-mudahan amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya saya mau bertanya, saya punya orang tua masih lengkap. Saya kecewa dan sakit hati dengan dengan ayah saya dan dengan ucapan yang tidak pas dengan hati saya. Saya marah meninggalkan kedua orang tua saya. Semenjak saya hamil, saya anak semenjak saya hamil anak yang kedua saya sadar dan taubat. Saya sadar dan taubat bahwa tindakan serta tindakan saya itu kurang baik. Pertanyaan saya, apakah saya termasuk anak yang durhaka? Tetapi sekarang saya bertobat dan ingin pulang ke Bandung untuk menemui ayah saya. Maka jawabannya pulang segera. <laughs> pulang segera sebelum Anda ditinggal oleh bapak Anda. Minta halal dari sekarang. Minta halal. Sebelum Anda pulang bahkan minta halal. Dengan dengan gentlenya Anda minta halal. Minta maaf meskipun orang tua salah. Ini Pak, saya sering bahkan pernah orang berkata kepada saya dua kali orang anak ini berkata kepada saya, Ustaz, kata sang anak ini, saking mungkin dia merasa bencinya dengan orang tua akibat kesalahan orang tua. Ya, sang anak tersebut e, mengatakan Ustaz saya kalau seandainya bisa memilih orang tua saya maka saya tidak akan pilih dia sebagai orang tua saya mungkin bapak pada saat itu sekarang mendengar, ibu sekarang mendengar, mungkin merasa, astagfirullah ini durhaka anak ini. Bah, tetapi kadang-kadang kita, kalau kita terusuri permasalahannya, kadang kita merasa, memang kadang anak tersebut tidak terasa dia terucap ucapan itu gara-gara saking bejatnya orang tua. Tapi saya katakan, meskipun sebejat apapun orang tua, jangan pernah berkata seperti itu. Kenapa? Bapak ibu saudara saudari, kita diwajibkan untuk berbakti. Dan diharamkan untuk durhaka. Mungkin dengan baktinya tetap kita kepada orang tua kita, orang tua kita bertobat kepada Allah. Pernah anak laki-laki juga mengatakan seperti itu. Ustaz, orang tua saya itu dari dulu sombong begitu Ustaz. Sombong, sekarang dia terpuruk masih saja sombong sama saya. Maka ya akhi, bukan urusan anda orang tua anda sombong dengan anda atau tidak. Urusan anda adalah bakti orang tua. Maafkan mereka dan minta halal kepada mereka. Meskipun mereka yang salah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, lima menit lagi Pertanyaan saya ada dua. Doa apa sebaiknya buat orang tua yang sudah meninggal? Jujur, dulu saya belum mengerti bahwa tahlilan itu tidak ada tuntunannya. Maka jawabannya doakan tadi. Surat Ibrahim ayat 41, surat Nuh lihat Rabbana ayat yang terakhir. Kemudian dalam surat Al-Isra juga doa-doa yang sering diajarkan. Rabbil fir warham, Rabbighfirli waliwadayya warhamhuma sama rabbayani Sagira. Doakan banyak-banyak istighfar untuk orang tua. Dan sebenarnya banyak cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama mendoakan mereka, memintakan ampun kepada mereka. Satu. Yang kedua bersedekah atas nama mereka. Yang ketiga melunasi hutang mereka. Yang keempat tetap menjalin hubungan dengan kawan-kawan mereka. Yang kelima menghajikan atau mengumrohkan mereka. Ini ada dalilnya semua. Ya, adapun membacakan Al-Qur'an untuk mereka, maka wallahu alam ibadah dibangun di atas contoh Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Khadijah meninggal, ketika Ummu Kalsum meninggal, Ruqayyah meninggal, beliau beliau belum mengirimkan pahala bacaan Al-Qur'an kepada kerabat-kerabatnya tersebut. Dan ketika Rasulullah meninggal, para sahabat pun tidak mengirimkan bacaan Al-Quran kepada Rasulullah. Maka yang paling kuat pendapatnya bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada si mayat. Yang sampai tadi yang saya sebutkan. berkuasa atasnya. Kalau seandainya orang tua kita sebelum meninggal punya hutang puasa. Tapi ingat, hutang puasa di sini maksudnya adalah, perhatikan baik-baik Hutang puasa di sini maksudnya adalah tatkala orang tua kita masih hidup, kemudian mungkin dia sakit, tidak bisa berpuasa, maka sebelum sebelum mengkodok puasanya dia meninggal duluan. Itu hutang puasa. Adapun orang tua kita yang sengaja tidak berpuasa, padahal dia mampu, mungkin balik, berakal, muslim, maka ini bukan hutang puasa, maka tidak ada kodok atasnya. Ya, wallahu a'lam. Sebaiknya harta yang masih tersisa dari orang tua yang sudah meninggal diarahkan haji atau sedekah atau bagaimana baiknya. Maka jawabannya orang tua yang sudah meninggal dan meninggalkan harta, maka hartanya harta waris harus dibagi. Ya, harus dibagi. Walau sedikit harus dibagi. Karena kalau tidak dibagi maka kita akan memakan harta orang lain tanpa kebenaran. Meskipun kadang-kadang orang orang ahli waris itu setuju, sudahlah sedekahkan saja. Maka kalau uh, yang yang paling benar adalah dibagi dulu baru setelah itu kalau ingin disedekahkan selesai, tidak mengapa. Ya. Jadi eh, harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang sudah meninggal itu disebut dengan apa? Harta waris harus dibagi. Wallahu a'lam. Tanya selanjutnya, orang tua saya ada hutang 15 rupiah. Yang sebagian disebabkan boros 15 juta mungkin ya. Lalu saya ada uang 15 rupiah untuk melunasi hutangnya. Tapi suami tidak kasih izin. Disebabkan boros sebab hutang itu dan berani bermain-main dengan bank. Dan disebabkan saya ada saudara yang lebih kaya atau mampu. Tapi dia saja tidak mau bantu. Bagaimana saya seharusnya bersikap? Sedangkan sekarang untuk makan tidak ada. Kalau tidak ada tidak ada anak-anaknya yang kasih niat suami saya untuk kasih pelajaran. Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini juga lihat kebutuhan. Yang pertama, harus dipahami oleh para ibu-ibu saudari-saudari muslimah, para istri-istri, Anda tidak diperbolehkan untuk menghabiskan harta Anda kecuali dengan izin suami. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "La tantahikul mar'atu syai'an min maliha illa bi'izni zawjiha." Tidak boleh seorang perempuan menghabiskan sebagian dari hartanya kecuali dengan izin suaminya, meskipun itu harta milik istri. Maka harus izin. Kenapa? Karena kepemimpinan ada pada suami. Taatilah itu. Kemudian nasihat saya kepada sang suami, maka janganlah Anda membuat istri Anda durhaka kepada orang tuanya. Biarkan istrinya berbakti kepada orang tua. Ya. Tidak boleh seorang suami memutuskan hubungan kekerabatan sang anak yaitu istrinya dengan orang tua. Maka izinkan mereka. Tetapi pada saat yang bersamaan sang istri pun harus taat. Jadi ada semacam tegang rasa di sini. Wallahu a'lam. Adapun permasalahan, wah saudaranya kata sang suami, saudara istri itu masih banyak yang kaya. Maka jawabannya ya akhi biarkan yang kaya. Mereka nggak mau bantu kita miskin atau sederhana hidupnya kita bantu itu lebih besar pahalanya. Semestinya suami mencontohkan contoh yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup kiranya? Cukup ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya tidak bisa terjawab. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Dan ini pertemuan terakhir saya dalam kunjungan ke Bali ini maka saya ucapkan mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Jika tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.